Insyaallah taala akan kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari kitab Al-Lu'lu' wal Marjan yang insyaallah kita masih melanjutkan pada kitab Zuhud war Raqaiq. Kitab tentang az-zuhud dan raqaiq atau kelembutan hati. <clears throat> nah, pada pertemuan lalu kita telah selesaikan pada bagian hadis-hadis dari hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan tentang bagaimana kehidupan rumah tangga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khususnya dalam hal perbekalan atau makanan yang biasa dimakan setiap harinya di rumah keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digambarkan bahwa beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya itu tidak pernah makan selama tiga hari berturut-turut ya makan kecuali di situ mesti selalu ada dua jenis makanan yang salah satunya adalah hanya berupa tamar dan air. Kalau ada makanan roti misalnya atau yang lebih enak, maka selebihnya hanyalah tamar dan air saja atau korma dan air. Demikian seterusnya. Bahkan pernah pula selama tiga bulan berturut-turut ya maka yang dialami dan dimakan oleh beliau hanyalah itu dan tidak pernah memakan apa memasak makanan apapun. Ya, kecuali hanya berupa kurma dan air saja, apa air putih saja. Itu menunjukkan kepada kita ma'asyiral muslimin betapa sederhananya kehidupan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para istri-istrinya serta anggota keluarganya yang lain. <clears throat> nah, tentulah potret Rasul Nabi teladan kita Nah kalau kita menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, nah kita mencontoh bagaimana kesederhanaan beliau dalam hidup. Ya, bahkan sampai pada pembahasan hadis yang lalu beliau hanya minta dan berdoa kepada Allah supaya diberikan kehidupan yang sekedar mencukupi atau bisa memenuhi perutnya saja dan setelah itu tidak. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini menunjukkan betapa kita ma'asyiral muslimin zuhudnya beliau dan keluarganya ya dalam urusan-urusan dunia tidak terlalu memperhatikan, tidak terlalu berlebih-lebihan. Naam, yang penting cukup untuk bisa menguatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cukuplah hidup beliau sedemikian rupa. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan sekarang pada halaman 674 yaitu pada bab yang pertama babun la tadkhulu masakinal ladzina zalamu anfusahum illa an takunu fakin <clears throat> kata penulis bab la tadkhulu janganlah kalian memasuki masakinal ladina masakin Nah, masakin yang dimaksud di sini bukan orang miskin ya. Karena tidak ada ya di situ. Masakinu, masakinat ya. Artinya adalah tempat-tempat tinggal alladzina orang-orang dolamu yang dolim atau mendolimi anfusahum diri mereka sendiri. Artinya janganlah kalian memasuki tempat-tempat tinggal ya atau bekas-bekas tempat tinggal orang-orang yang telah mendolimi diri mereka sendiri ya, yang kemudian mereka diazab oleh Allah Taala illa antakunu bakin kecuali kalian dalam keadaan menangis bakin menangis baka ya bagi ya bakin artinya menangis Taib. jadi dalam bab ini akan disebutkan beberapa hadis ya bahwa apa termasuk perkara yang disunahkan atau diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita yakni apabila kita memasuki atau melewati masakin tempat-tempat tinggal atau tempat-tempat ya tempat-tempat tinggal atau penghunian alladzina zalamu anfusahum yang yaitu orang-orang yang mereka itu mendolimi diri mereka sendiri dengan kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan sehingga kemudian Allah menghancurkan mereka, membinasakan mereka ya dan bekas-bekasnya ada. Ya, tidak boleh masuk ke tempat tersebut illa kecuali antakulu bakin. Kalian dalam keadaan menangis. Menangis apa maksud maksudnya nanti akan disebutkan dalam penjelasannya. Baik, perhatikan sekarang pada hadis yang pertama atau hadis 1876. Qala ma'alif rahimullah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Hadisu Abdullah ibni Ibna Umar. Ya. Naam. Hadisu Abdullah ibni Umar. Al mudhafun ilaih sedangkan dia adalah apa? Naam nama yang muraqab maka dia menjadi nasab. Hadisu Abdullah Abdullah ibni Ibna Umar radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين Ya, perhatikan nih. La tadkhulu janganlah kalian memasuki atau masuk ala haula terhadap mereka ini siapa al muazzabin orang-orang yang telah diazab oleh Allah taala illa kecuali antakunu bakina kecuali kalian dalam keadaan menangis fa illam takunu bakin maka jika kalian tidak bisa menangis, fala tadkhulu alaihim, janganlah kalian masuk ke tempat mereka. La yusibukum ma asabahum. Ya, la yusibukum ma asabahum, makna la yusibukum ini tidaklah menimpa kalian maksudnya adalah li alla yusibukum yakni agar tidak menimpa kepada kalian ma asobahum apa yang telah menimpa atas mereka. Nah, maksudnya bagaimana hadis ini ya ikhwan? Kok Rasulullah SAW melarang ya jangan memasuki tempat-tempatnya orang-orang yang telah diazab oleh Allah Ta'ala kecuali dalam keadaan menangis. Kalau tidak bisa menangis, tidak boleh masuk. Ya, supaya apa? Agar tidak menimpa kalian apa yang telah menimpa mereka. Maksudnya bagaimana? Hadis ini akan lebih jelas kalau kita membaca pada hadis yang setelahnya. Perhatikan. Masih pada hadis Abdullah ibn, ibn Umar radhiyallahu anhuma. Anna nasa bahwasanya manusia di para sahabat maksudnya nazalu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mereka turun mereka singgah di suatu tempat bersama Rasulullah SAW yaitu di mana Ardo Samuda al Hijru Ar al Hijro ya Ardo Samuda mereka singgah di negeri kaum Samud al Hijro yang bernama Hijr perlu diketahui ma'asyiral muslimin ya Naam Ardul Hijr adalah negeri tempat tinggalnya kaum Samud yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala akibat kekufuran dan dosa-dosa mereka. Saya tanya dulu Ali Kaum Tamud itu kaumnya Nabi siapa? Eh? Nabi siapa? Ibrahim, Hud, Soleh, Adam, Nuh atau siapa? Nabi siapa? Nabi Soleh, betul Mas Adi. Kaum Samud itu kaumnya Nabi Soleh atau Nabi Hud atau Nabi Adam atau Nabi Nuh atau Nabi Daud? Eh? Loh, kok orang ngerti? Ayo, baca sejarah Nabi. Kamu Nabi siapa? Mas Ali bilang yaitu kaum Nabi Saleh. Benar apa salah? Atau ada pendapat lain? Nabi Hud. Nabi Hud. Begitu Pak Abu Hanif. Lah, ayo. Ini pengetahuan sejarah. Barakallahu fikum. Ini tak tanyakan anak-anak nanti kalau gak bisa. Ayo. Gimana Pak Hanif? Nabi siapa? Nabi Nabi Hud mungkin. Oh, masih mungkin ya. Nanti Mas Ardi ada temannya. Gimana Pak Farhan? Abu Daud. Nabi siapa? Wallahu a'lam. <laughs> Eh, Pak Saibudin sekarang gongnya. Gimana Pak? <laughs> Gimana Pak Saibudin? Kaum Ad. Loh, ini kaum Sahmut kok bahas kaum Ad. Eh. Perhatikan ya, ini kan disebutkan di sini. Ananasa bahwa manusia para sahabat Nabi nazalu ma'a Rasulullah sallam. Mereka singgah bersama Rasulullah sallam di mana? Ardha Samuda di negeri kaum Samud al Hijro yang bernama Hijr. Nah, saya tanya dulu, kaum Samud itu dulu pernah diadab oleh Allah taala, ya kan? Pernah dengar kisahnya kaum Samud yang diadab dengan petir dan suara yang keras di pagi hari sehingga mereka pun mati berkelimpangan semuanya tanpa tersisa. Hancur mereka. Pertanyaannya, kaum Samud itu kaumnya Nabi siapa, Pak Saifuddin? Kaum Nabi Lut, masya Allah, ya, yang sahih adalah jawabannya Bang Ali ini. Barakallahu fikum ya, kaum Nabi saleh. Nah ya, perhatikan baik-baik. Barakallahu fikum. Ini ya. Nah, kaum Samud ya sebagaimana Allah taala sebutkan dalam firman-Nya ya di surat Al-Hijr ayat 80. Walaqad kazzaba ashabul hijril mursalin. Ya, dan sungguh ya bahwa penduduk negeri Hijr yaitu kaum Samud mereka telah mendustakan para rasul. Maksudnya para rasul di sini ya satu orang rasul saja yaitu Nabi Saleh. Namun kemudian dianggap mendustakan seluruh nabi ya karena Nah, siapa saja mengingkari, tidak beriman, bahkan mengkufuri seluruh para nabi atau sebagian para nabi atau satu nabi saja, berarti sama saja dia mendustakan seluruh para rasul. Sebagaimana dalam ayat ini. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Surat Al-Hijr ayat 80 ya. Sungguh kaum apa penduduk Hijr yaitu kaum Samud mereka telah mendustakan rasul. Nah, al-mursalin yang dimaksud dalam hadis ayat ini adalah Nabi Saleh sebagaimana Allah juga menyebutkan dalam surat Hud ayat 61 ya wa ila samuda akhahum salihah gitu ya dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka yaitu bernama so Saleh. Saleh apa Hud? Nah, ya, jawabannya ya, apalagi kaum Ad. <laughs> Jauh ya. Barakallahu fikum. Ini ya. Jadi Nabi siapa tadi? Nabi Saleh. Tapi akhwan, perlu diketahui ya. Naam, Samud itu nama suatu kabilah. Ya, kabilah Naam dan ini termasuk apa? bangsa Arab yang asli. Ya, yang mereka tinggal antara Madinah dengan apa ini? terletak di antara Hijaz dan Tabuk. Ya. Naam. Suatu negeri atau negeri, negeri yang ada apa kabilah yang tinggal di negeri yang bernama Al-Hijr. Ya, Al-Hijr itu nama negerinya yaitu negeri yang di situ daerah yang berbatuan. Berbatuan yang terletak antara Hijaz dengan Tabuk. Nah, Ketika itu ma'asyiral muslimin Rasulullah dan para sahabat dalam perang Tabuk. Iya, pernah ingat kan perang Tabuk? Nah, mereka ketika pemerangan Tabuk itu melewati daerah ini. Melewati daerah Hijr ini, ya. Antara Hijaz dengan Tabuk. Nah, ini ada suatu daerah namanya Hijr. Nah, Hijr ini adalah dataran berbatu-batuan, gunung-gunung batu. Dan disitulah Nabi apa itu kaum Samud, ya kaum Samud mereka pernah tinggal di negeri tersebut. Dan mereka adalah para kaum penyembah berhala. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang nabi yang baik yaitu Saleh, Nabi Saleh namanya yang kemudian mengajak mereka untuk bertauhid, beribadah hanya kepada Allah. Namun sekali lagi mereka kafir, tetap kafir. Naam, bahkan kemudian mereka menuntut kalau engkau benar seorang nabi, tunjukkan ya mukjizatnya ya tanda-tandanya. Maka ditampakkan di sana tanda-tandanya yaitu apa? Nah, dengan dikeluarkannya seekor onta betina yang hamil dari batu-batuan gunung muncul dengan izin Allah ya untuk menguji ke mereka tetap saja mereka enggan beriman ya nah bahkan sampai akhirnya onta betina itu pun dibunuh oleh mereka akhirnya Allah taala pun ya mengingatkan mereka tetap saja mereka dengan sombong menentang akhirnya Taib Nabi Saleh disuruh pergi dari tempat itu dan kemudian pada pagi hari pada pagi hari maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab berupa suara petir yang sangat keras dan menggelegar sehingga membinasakan mereka semuanya. Itulah kaum tamu Maka di sini perhatikan, waktu itu dalam peperangan Tabuk Rasulullah dan para sahabat melewati daerah kaum Samud ini. Dan ingat ya, kaum Samud ini adalah naam termasuk penduduk asli Arab. Ya, mereka bukan dari Bani Israel tidak, tapi dari bangsa Arab asli. Ya, tinggal di antara Hijaz dengan Tabuk. Baik. Kemudian perhatikan di sini, ya. Saya ulangi lagi, annan nasa nazalu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam arda samudal hijrah. Bahwa Nabi sallallahu bahwa manusia mereka turun atau mampir atau singgah bersama Rasulullah SAW di sebuah negeri kaum Samud yaitu namanya Hijr. Fastaqau min bi'riha. Kemudian mereka mengambil air minum min bi'riha dari sumurnya. Dari sumur yang ada di tempat tersebut di di, di Hijr tersebut. Wa janubih Kemudian mereka membuat mengadon atau membuat tepung atau mengadon makanan dari tepung, ya. Nah, dengan air tersebut untuk membuat makanan mereka. Fa'amarohum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan mereka ay yuhariku mastaqau min bi'iha agar mereka menuangkan ya, menuangkan air atau mengisi air mastaqau yakni pada tempat-tempat untuk meminum mereka min bi'riha dari air sumur yang ada di tempat tersebut. Nah, di samping mereka minum dari airnya, kemudian juga mengisi tempat-tempat air minum mereka dari sumur yang ada di Hijr tersebut. Padahal Hijr adalah apa? Nah, negeri yang dulu pernah dibinasakan penduduknya oleh Allah Ta'ala. Yaitu kaum Samud yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat tersebut. Ya, nah ketika itu para sahabat turun untuk mengambil air minum, kemudian mengisi tempat-tempat minum mereka dari sumur tersebut. Wa ayyaliful ibilal ajin. Dan Rasulullah juga merintahkan mereka agar apa? Ayyalinu, ayyalifu agar mereka memberi makan al ibila kepada onta mereka ya al ajin berupa adonan makanan tadi yang telah disiapkan dari air tersebut wa amarohum dan Rasulullah pun memerintahkan mereka ayastaku minal bi'ri untuk memberikan minum dari sumur tersebut allati kanat tariduha annaqah ya yaitu pada onta-onta mereka. Nah, artinya apa? Ketika itu ketika singgah di tempat yaitu kaum Samud yaitu di Hijr tersebut Nah, karena mereka kehabisan bekal dan di situ ada air, ada sumur tempat air minum, maka para sahabat pun kemudian mengambil air minum di tempat tersebut dan juga untuk mengisi tempat-tempat minum mereka, memberi makan dan minum kepada ternak mereka, apakah itu onta yang di mereka bawa, ya, naam dan sebagainya. Barakallahu fikum. Seperti itu. Ya, dan ini adalah kemudian Rasulullah SAW mengatakan sebagaimana dalam hadis yang di atas La tadkhulu ala haula'il mu'adzibin. Janganlah kalian masuk ke tempat-tempat orang-orang yang mereka ini telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu kaum Samud dahulu illa antakunu bakin kecuali kalian dalam keadaan menangis ya fa illam takunu bakin maka jika kalian tidak bisa menangis fala tadkhulu alaihim jangan kalian masuk ke tempatnya mereka La yusibukum ma asobahum. Artinya, li alla yusibukum ma asobahum. Artinya, agar kalian tidak tertimpa terhadap apa yang dahulu pernah menimpa mereka. Apa itu? Berupa azab, berupa sik, siksaan. Barakallahu fikum. Perhatikan ini. Nah, ma'asyiral muslimin ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Hadis ini dikeluarkan Imam Bukhari di dalam sahihnya ya dalam beberapa bab. Nah, barakallahu fikum. Maka ifani fillah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Perhatikan di sini ya. <clears throat> dalam sebagian riwayat disebutkan ya, na'am Qala lama marra Rasulullah sallam bil Hijr, tatkala Rasulullah sallam melewati negeri yang bernama Al Hijr, qala maka Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya ketika itu la tadkhulu masakinal ladina dzalamu anfusahum. Ini lafadznya hadis bagaimana judul dalam bab di atas. Jangan kalian memasuki tempat-tempatnya orang-orang yang mereka itu telah mendolimi diri mereka sendiri. Ayusibakum ma'asobahum. Agar tidak menimpa kalian apa yang telah menimpa mereka illa antakunu bakin kecuali kalian dalam keadaan atau sambil menangis. Ya, na'am. Summa qana Rasulullah sallam ra'sahu wa asra as-sair. Lalu beliau menundukkan kepalanya dan kemudian beliau cepat-cepat melintasi tempat tersebut hatta ajazal wadi sampai-sampai kemudian beliau hingga tiba di lembah ya untuk menjauhi tempat tersebut begitu barakallahu fikum Nah, ma'asyiral muslimin ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Nah, dalam hadis ini perhatikan ya. Dalam bab ini penulis menyebutkan ya bahwa di antara sunnah atau contoh atau petunjuk Nabi Shallallahu alaihi wasallam manakala kita melewati tempat-tempat yang dahulu penduduk tempat itu, negeri itu diazab oleh Allah karena dosanya, karena maksiatnya, karena kekufurannya dan kejahatannya. Nah, kita disuruh untuk menangis. Menangis dalam rangka apa? Mengingat akan azab Allah Subhanahu wa taala yang menimpa mereka dan kita pun takut ya dari azab Allah yang juga akan dikhawatirkan menimpa kita pula. Iya. Nah, dan tujuannya apa? Tujuannya adalah Nah, seolah-olah Rasulullah menyuruh kita menangis itu adalah agar kita memikirkan, kita merenungkan kita membayangkan apa yang pernah terjadi dahulu terhadap kaum yang diadab Allah Ta'ala. Dan juga memikirkan dosa apa, perbuatan apa yang menyebabkan mereka itu diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan sebab itulah ya, maka kita diperintah menangis oleh Allah atau para sahabat diperintah untuk menangis oleh Allah oleh Rasulullah SAW, supaya mereka mau merenungkan dan memikirkan ya tentang apa sih sebenarnya penyebab Allah taala membinasakan mereka, menghancurkan mereka dan dosa-dosa apa yang mereka perbuat supaya kita pun bisa menjauhinya dan supaya kita pun bisa tidak terkena azab seperti yang menimpa mereka tersebut. Barakallahu fikum. Itu tujuannya, ya. Nah, maka dari sini ikhwan fillah rahimani Allah wa iyyakum dapat kita ambil beberapa faedah. Di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini ma'asyiral muslimin yaitu yang pertama disunahkan untuk menangis. Disunahkan untuk menangis karena ya, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila melewati tempat-tempat tempat-tempat yang dahulu menjadi tempat tinggal orang-orang yang telah mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi lagi. Jadi hadis ini dapat diambil faedah yakni yang pertama disunahkan untuk menangis. Ya, menangis karena takut kepada Allah apabila melewati tempat-tempat yang dahulu menjadi tempat tinggal orang-orang yang telah mendapatkan azab, mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah para sahabat di sini tatkala melewati negeri kaum Samud, ya, negeri kaum Samud yaitu kaum Nabi Saleh yang dahulu diadab oleh Allah taala dengan suara yang memekakkan telinga. Suara yang sangat keras sekali, semacam petir yang dahsyat yang kemudian Naam membunuh mereka semua suara tersebut. Nah, itu terjadi pada pagi hari. Nah, pada dini hari. Seperti itu. Maka, nah, ketika melewati tempat tersebut, Rasulullah menyuruh para sahabat menangis. Menangis di sini akan disebutkan nanti apa faedah dan tujuannya. Yang kedua, Baik, dari hadis ini dapat diambil faedah bahwa menangis ya menangis karena takut kepada Allah ya ketika melewati tempat tersebut <clears throat> akan mengantarkan kita untuk memikirkan dan mengambil pelajaran memikirkan dan mengambil pelajaran dari apa yang dialami oleh orang-orang yang mendapatkan azab atau siksaan dari Allah. Nah, artinya apa? Disebutkan dalam satu Bari oleh Al-Imam Al-Habib Najar dan juga yang lainnya bahwa iya, Rasulullah menyuruh kita untuk menangis seolah-olah beliau menyuruh kita menyuruh para sahabat khususnya ketika itu untuk memikirkan, merenungkan dan mengambil ibrah, mengambil pelajaran terhadap apa yang terjadi dan menimpa orang-orang kaum Samud atau orang dahulu yang diadab oleh Allah tersebut. Nah, agar kita memikirkan apa sih yang menyebabkan mereka itu disiksa. Apa sih yang menyebabkan mereka itu ditimpa oleh azab yang sangat pedih, ya? Nah, supaya apa? Supaya kita bisa berhati-hati. Berhati-hati dari perbuatan tersebut. Berhati-hati dari melakukan jenis perbuatan tersebut yang menyebabkan Allah murka kepada mereka. Di samping itu, supaya apa? Kita tidak juga mengalami apa yang dialami oleh mereka. Ya. Nah, pertama saya ulangi lagi, agar kita berhati-hati dari perbuatan seperti yang mereka lakukan, ya, atau juga kita terhindar dari azab yang menimpa seperti menimpa mereka. Nah, iya. Karena apa? Terkadang kalau seorang melakukan jenis perbuatan yang sama, bisa jadi Allah akan mengazab dengan azab yang sama. Seperti apa yang menimpa kaum Lut misalnya. Ya, kaum Sodom. Kaum Sodom orang bilang. Ya, melakukan sodomi atau perbuatan, naam, yaitu apa? Menggaul laki-laki dan laki-laki bergaul, begitu ya. Nah, maka Allah pun mengazab dengan azab yang pedih pada mereka. Maka kalau di masa kita sekarang ini muncul dosa yang sama, yang dilakukan oleh manusia pada hari ini, maka tidak menutup kemungkinan Allah Subhanahu wa taala pun akan mengajak mereka dengan adab yang sama. Ya, sebagaimana apa yang dialami oleh kaum Nabi Lut yang mereka melakukan tindakan homoseksual tersebut. Nah, sebagaimana juga ini. Ya, kita melewati tempat negeri di mana di situ kaumnya dahulu pernah diadab, pernah disiksa oleh Allah taala dengan musibah ataupun siksaan yang dahsyat. Nah, maka supaya apa? Kita berpikir, merenungkan apa sih dahulu perbuatan dosa yang mereka lakukan sehingga Allah murka pada mereka. Supaya kita jangan melakukan perbuatan sejenis dengan perbuatan mereka. Dan juga supaya kita jangan tertimpa azab sebagaimana azab yang menimpa mereka tersebut. Begitu. Karena itulah ya rohiman rahimani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kita harus hati-hati supaya tidak terkena musibah semacam itu. Kemudian Faedah lain yang bisa diambil dari hadis ini pula ma'asyiral semin, nah, bahwa seseorang atau suatu kaum yang tidak mau menangis atau tidak mau mengambil pelajaran nah, seseorang atau suatu kaum yang tidak mau menangis atau tidak mau mengambil pelajaran terhadap apa yang telah menimpa umat-umat terdahulu ya terhadap apa yang akan terhadap apa yang telah menimpa umat-umat terdahulu ya maka dikhawatirkan dia akan mengalami keadaan yang sama dengan mereka ya dikhawatirkan dia akan mengalami keadaan yang sama dengan mereka ya yaitu akan mendapatkan azab mendapatkan siksaan yang pedih dan seterusnya nah <clears throat> kemudian faedah lain dari hadis ini ya Ya. Masih kaitannya dengan faedah yang sebelumnya yaitu bahwa orang-orang yang seperti ini ya, yakni orang-orang yang tidak mau menangis, tidak mau mengambil pelajaran, ya. Nah, menunjukkan ya bahwa hati mereka itu telah keras. Hati mereka keras membatu ya sehingga tidak bisa menangis, tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak khusyuk jiwa mereka itu ya nah orang kalau sudah keras hatinya nah apapun yang terjadi berupa musibah bencana azab yang menimpa satu kaum maka lewat saja mereka tidak bisa mengambil pelajaran mereka tidak bisa mengambil ibrah tidak bisa mengambil ya Nah, pelajaran apa dari kejadian yang menimpa mereka dengan azab tersebut begitu maka menunjukkan kerasnya hati mereka nah tersebut. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, iya, kita mohon kepada Allah supaya hati kita adalah hati yang mudah menangis karena takut kepada Allah. Ya, mudah senantiasa menangis karena takut dengan azab Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengambil setiap kejadian ya mengambil pelajaran dari setiap kejadian yang terjadi di alam ini berupa musibah, bencana atau siksaan atau hal-hal lain ya. Nah, supaya kita bisa menjauhi perbuatan dosa yang menjadi sebab timbulnya azab dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, Kemudian yang kelima termasuk faidah dari hadis yang mulia ini ma'asyiral muslimin yaitu apa? <clears throat> anjuran anjuran agar kita semua selalu bersikap muraqabah. Ya, muraqabah, muraqabatullah. Artinya selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam semua urusan hidup kita, dalam semua perbuatan dan gerak-gerik kita. Hendaknya kita merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala Nah, karena Allah taala berfirman dalam banyak ayatnya, bahwa ma'akum aina ma kuntum." Dan dia Allah Subhanahu wa taala bersama kalian di mana saja kalian berada. Yani artinya Allah mengawasi, Allah melihat, Allah memperhatikan. Nah, dan Allah Maha mengetahui apa saja yang terjadi dan yang apa saja yang mereka yang kalian lakukan. Nah, karena itulah tidak bisa kita kemudian tersembunyi dari dari apa? Dari perhatian dan penglihatan Allah Ta'ala kepada kita. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga menyatakan Inna rabbaka labil mirsad Ya, sesungguhnya Robmu benar-benar mengawasi. Sesungguhnya Robmu benar-benar memantau, melihat, memperhatikan apa saja gerak-gerik kalian. Maka seperti apa yang terjadi pada kaum tamu tatkala mereka berbuat maksiat, berbuat dosa, berani menentang kepada rasulnya, dan melanggar terhadap perintahnya dan syariatnya, maka Allah pun mengadab mereka dengan adab yang pedih. Nah, karena ma'asyiral muslimin, iya, dengan merokobah, dengan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, maka akan menjadikan kita tercegah dari melakukan perbuatan maksiat dan dosa-dosa. Iya, kalau kita mau berbuat maksiat misalnya ya kawan atau berbuat jelek melakukan kejelekan. Nah, meskipun orang lain tidak tahu, maka kita merasa bahwa Allah Maha mengetahui semua gerak-gerik kita. Baik dikala kita sendiri atau dikala kala tengah banyak orang, maka Allah Maha mengetahui apa saja yang kita lakukan. Bahkan apa yang terlintas dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat kelima, Allah katakan, Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ada yang tersembunyi segala suatu apapun. Baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Tidak ada yang tersembunyi. Ya, tidak ada yang tersembunyi dari perhatian Allah, dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, na'am, ya, apa yang dilakukan kaum Samud bukan maknanya Allah tidak tahu, ya, ketika mereka berani membunuh onta ya onta Allah taala ya dan juga yang telah disenkan kepada Nabi apa Nabi Saleh kepada mereka namun mereka pun akhirnya melakukan pelanggaran dan maksiat akhirnya membunuh onta tersebut dan menentang kepada naam apa yang di naam didakwakan oleh Nabi Saleh Alaihissalam maka akibatnya Allah mengadat mereka semuanya Nah, oleh karena itu ma'asirul muslimin sekali lagi kita harus banyak-banyak muraqabah merasa selalu dilihat, diperhatikan, dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir termasuk faedah lain dari hadis yang mulia ini ma'asul muslimin. Naam, peringatan bagi kita semua agar jangan merasa tenang, jangan merasa aman. Ya, tinggal di negeri orang-orang yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan merasa aman dan tenang tinggal di negeri di tempat ya, naam orang-orang yang dulu pernah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga anjuran agar kita bersegera cepat-cepat ya tatkala melewati tempat tersebut. Ya, cepat-cepat tatkala kita melewati tempat tersebut. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. Tatkala melewati tempat tersebut, wa asra asair Rasulullah SAW cepat-cepat dalam berjalan hatta ajazal wadi sampai melewati wadi. Ya, sudah melewati wadi tersebut, negeri Al-Hijr, tempat kaum Samud berada. Wallahu alam bisawab. Baik. Kesimpulannya seperti itu sehingga ma'asyiral muslimin ini disunahkan hal itu ya karena menangis dengan takut kepada Allah Ta'ala dan menangis ini akan mengantarkan kita membantu kita untuk merenungkan dan memikirkan apa saja ya kejadian atau azab yang menimpa mereka apa sebabnya ya sehingga Allah murka kepada mereka yang dengan itu kita bisa menjauhi dosa-dosa tersebut dan juga menjauhi ya agar kita terjauh dari azab yang pernah menimpa seperti apa yang menimpa mereka. Wallahu alam bisawab. Baik, tambahkan satu bab lagi, masih ada waktu. Qala mu'allif rahimahullah, lihat pada bab yang kedua. Babul ihsani ilal armalati wal miskini wal yatimi. Perhatikan. Babul ihsani, bab al ihsan. Ini bab yakni berbuat baik ilal armalati kepada armalah. Apa armalah? Armalah itu maknanya adalah almar'atul lati mata anha zaujuha. Seorang wanita yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Apa namanya? Janda. Barakallahu fikum ya. Armalah itu wanita yang telah ditinggal mati suaminya atau bahasa kita namanya janda. Babul ihsani ilal armalati. Bab berbuat baik kepada para janda atau janda ya yang telah ditinggal mati suaminya dalam keadaan dia miskin misalnya wal miskini dan juga orang-orang miskin berbuat baik kepada orang miskin wal yatimi dan kepada anak-anak yatim ya coba perhatikan anak yatim itu siapa Pak Pris yang telah ha? yang telah ditinggal mati bapaknya. Saya sudah ditinggal mati bapak saya. Saya ini yatim enggak? Gitu. Kan pengertiannya seperti itu berarti. Berarti saya yatim. Eh? Ah, belum balik ya. Jadi anak kecil yang belum balik yang telah ditinggal mati oleh ayahnya atau bapaknya itu namanya yatim ya. Nah, nggak bisa dimutlakkan bahwa yang tinggal mati bapaknya itu namanya yatim. Berarti saya, saya ini ya sudah jenggotan warna putih ini ya Kan sudah mati bapaknya. Apa anaknya yatim? Tidak, karena pas sudah balik. Kalau ditinggal mati dalam keadaan masih belum balik, masih kecil, nah itu namanya yatim. Barakallahu itu. Nah, di sini sekali lagi bab tentang penjelasan ya berbuat ihsan atau berbuat baik kepada janda. Ya, maksudnya janda di sini adalah orang janda yang miskin yang tidak punya apa-apa. Demikian pula anak apa orang miskin dan anak-anak yatim. Barakallahu itu. Perhatikan di sini ya, ikhwan. Nah, <clears throat> Ya. Baik. Qala ma'alif rahimallahu taala. Perhatikan di sini. <clears throat> Hadisu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda As-sa'i 'alal armalati As-sa'i artinya orang yang mengurus, orang yang menanggung atau mengurusi alal armalati atas janda wanita yang tinggal mati suami dalam keadaan tidak punya apa-apa, wal miskin dan orang yang miskin saya ulangi orang yang mengurus atau menanggung kebutuhan-kebutuhan dan keperluan janda-janda miskin dan orang-orang miskin lainnya kal mujahidi fi seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Awil qaimil laila atau orang yang berdiri untuk menunaikan salat lail. Wasaimin nahari. Ha? Wasaimin nahar dan atau orang yang apa? berpuasa di siang harinya. Wasaimin nahar ya, orang yang berpuasa di siang harinya. Saya ulangi lagi Kata Rasulullah, asai alal armalati, orang yang mengurus atau menanggung keperluan hidupnya, janda-janda miskin dan orang-orang miskin lain termasuk anak yatim di sini, kal mujahidi fisabilillah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Maksudnya dijelaskan oleh para ulama, dia mendapat pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala awil qaimil laila atau orang seperti pahala orang yang berdiri bangun untuk sholat lain sepanjang malam wasa imin nahar dan juga seperti orang yang berpuasa di siang harinya akhrajal bukhari baik hadis ini ma'asyiral muslimin datang dengan beberapa lafaz di antaranya pada lafaz lain ya disebutkan yaitu kal mujahidi fi sabilillah jadi orang yang menanggung janda-janda miskin dan orang-orang miskin lainnya. Seperti orang yang berjihad di Allah, kemudian lagi disebutkan lagi yang lainnya, wakal Dan seperti orang yang bangun salat lail di malam hari la yaftur dalam keadaan tanpa lah sedikit pun. Wakasa ladzi la yuftir dan juga seperti orang yang berpuasa tidak buka-buka alias tanpa berbuka. Ini lafaz lain hadisnya. Semuanya dalam riwayat Bukhari, demikian pula riwayat Imam Muslim. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Perhatikan. Maka dalam hadis ini tentunya sangat mudah kita pahami. Intinya apa? Dalam hadis ini menganjurkan kepada kita, ya. Nah, yang pertama, faedah yang diambil dari hadis ini menunjukkan fadilah atau keutamaan, ya, keutamaan amalan yang disebutkan dalam hadis ini yaitu keutamaan mengurusi janda-janda miskin yang sudah tua terutama anak-anak yatim dan juga orang-orang miskin serta orang-orang yang lemah lainnya. Ya, apa keutamaannya? Nah, akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Jadi, atau seperti orang yang naam salat lail tanpa rasa payah, tanpa kecapean sedikit pun dan juga atau seperti orang yang naam berpuasa tanpa berbuka sama sekali yaitu terus-menerus berpuasa subhanallah menunjukkan apa besarnya pahala dan keutamaan yang akan bisa diraih oleh mereka ini tadi yaitu orang-orang yang mengurusi keperluan eh, para janda miskin dan anak-anak ya yatim terutama janda-janda yang sudah tua yang miskin yang tinggal mati anaknya atau keluarga yang tidak punya keluarga apapun begitu yang kedua, hadis ini juga menjelaskan kepada kita anjuran atau dorongan agar kita menghilangkan menghilangkan atau meringankan kesusahan orang-orang yang lemah ya dan orang-orang yang membutuhkan bantuan ya saya ulangi lagi anjuran untuk menghilangkan atau nah, mengurangi kesusahan orang-orang yang lemah dan orang-orang yang membutuhkan bantuan atau pertolongan serta mencukupi atau menutupi kebutuhan mereka dan juga menjaga kehormatan mereka supaya mereka tidak minta-minta ke tempat lain. Nah, kita yang mengetahuinya beri ya tanpa harus menunggu mereka minta-minta. Kalau kita tahu mereka kekurangan, kita semestinya tanggap ya untuk menolong dan bantu sesuai dengan kemampuan kita. Wallahu alam. Yang terakhir, hadis ini menjelaskan pada kita naam bahwa syariat agama ini membimbing kita untuk saling tolong-menolong. Ya, dan membantu orang-orang miskin yang membutuhkan. Ya, naam. Saya ulangi, syariat ini membimbing kita untuk saling tolong menolong dan membantu orang-orang miskin yang membutuhkan sehingga apa? terwujudlah ya bangunan Islam yang kokoh, bangunan Islam yang indah. Ya, orang-orang kaya peduli terhadap orang-orang yang lemah dan kekurangan. Orang-orang yang lemah mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang berkecukupan sehingga saling membutuhkan dan saling tolong menolong sehingga naam apa kehidupan kaum muslimin menjadi lebih baik dan begitu sangat indah. Naam barakallahu fikum. Itulah pelajaran kita pada kesempatan sore hari ini yang mana intinya naam dalam bab ini kita diperintahkan untuk naam memiliki hati yang lembut, hati yang mudah menangis karena Allah taala.